بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلة معطلين والمشركين وقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بكدام العالم وأنه لم يزل وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته ومن أثبت منهم وجود ربي جعله لازما ومن أثبت منهم وجود الرب ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق كما هو قول ابن سينا قول ابن قول ابن سينا ونصير الطوسي وتبعهما من الملاحدة الجاهدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Ikhwatu fillah, pekan lampau kita telah masuk pada fasal baru tentang dua tauhid yang merupakan poros yang dibangun di atasnya keselamatan hamba. At-tauhidu al-ilmi al-khabari. Yang kedua adalah at-tauhidu al-iradi al-amali. Ya, dua tauhid. Dan beliau rahimahullah Ibnu menyebutkan dal-dal yang banyak. Di antaranya beliau menyebutkan ya surah sajadah pada ayat yang keempat hingga keenam. Dimana Allah Jalla wa'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma. Dan apa yang terdapat pada keduanya fi sitati ayam dalam enam masa. Thumma stawa 'alal ars Setelah itu dia bersemayam di atas arasnya. Malakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Tidak ada baik kalian dari selainnya seorang penwali penolong bagi kalian ataupun syafi' pemberi syafaat afala tatadzakkarun tidakkah kalian takut padanya yudabbirul amra minas sama'i lal ard dialah yang telah mengatur seluruh urusan dari langit hingga ke bumi thumma ya'ruju ilaihi kemudian urusan tersebut kembali kepadanya di bawah malaikat fi yaumin kana miqdaruhu dalam hitungan hari dan mimma ta'udun Seribu tahun jika kalian hitung 500 turun 500 tahun naik Dhalika alimul ghaibi syahadatil azizul rahim Itulah Dia Allah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib Maupun yang tampak Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang Dalam ayat yang mulia ini banyak sekali penjelasan tentang Allah Jalla wa'ala ya tentang dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat dalam dan antara keduanya ya dialah yang mengatur segala macam urusan antara langit ke bumi ini merupakan tauhid rububiyah masuk ke dalam tauhid al-ilmil khabari ya dialah yang mengetahui segala macam perkara yang gaib maupun perkara yang tampak Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa ta'ammal ma fi al-ayat min ar radd 'ala tawaifil mu'attilin wal musyrikin." Perhatikanlah ayat-ayat ini, alangkah banyaknya dalamnya terkandung bantahan kepada kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah dan kaum musyrikin. Faqauluhu misalnya firman-Nya khalaqas samawati wal ard Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma fi sittati ayyam dalam enam masa. tadamman dalam ayat ini terdapat kandungan ibtal qaulil malahidatil qailin biqidamil alam. Membantah perkataan kaum malahidah, kaum yang menyimpang dari ahlul falsafat yang mengatakan alam ini adalah sesuatu yang abadi. Biqidamil alam kata mereka alam ini kekal alam ini kekal. Kemudian mereka berselisih tentang kekekalan alam. Sebagian mengatakan tidak ada yang menciptakannya, ada sendiri. Sebagian mengatakan ada yang menciptakannya tapi dia kekal. Ya. Wa annahu lam yazal. Alam akan terus-menerus seperti ini. Kekal. Artinya mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari berbangkit wa anna Allah subhanahu lam yakhluqhu biqudratihi wa masyiatihi. Sebagian mereka mengklaim Allah menciptakan alam semesta ini tidaklah menciptakannya dengan kudratnya, dengan kekuasaannya dan dengan kehendaknya, tapi jadi sendiri. Uman asbat minhum wujud Rabbi di antara al-falasifah yang ada yang menetapkan Tuhan Allah itu ada. Ya. Ja'alahu laziman li azalan wa abadan ghairu makhluq. Sebagian mereka menetapkan ada yang menciptakan alam semesta ini, tapi dia adalah ya sifatnya azali kekal abadi dan dia bukan makhluk. Kama huwa qaul Ibnu Sina wan, Nasir At-Tusi wa atba'uhuma min al-malahida sebagaimana ungkapan Ibnu Sina, An-Nasir At-Tusi dan para pengikutnya. Al-jahidina lima ittafaq 'alaihi rusul yang mereka telah mengingkari apa yang disepakati para rasul. Bahwasanya alam ini tak kekal Alam ini Allah yang menciptakannya. Alam ini akan binasa. Wal kutub menjadi apa yang terdapat dalam kitab-kitab. Wa syahidat bihil uqul wal fitara. Ya. Sebagaimana juga rasio yang sehat mengatakan alam ini tak kekal. Fitrah yang lurus pun demikian. Mereka menyelisihi Allah Jalla wa'ala. Allah telah jelas-jelas mengatakan dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam nama sah. Mereka mengatakan tidak Alam itu tak diciptakan. Ya. Kalau pun ada mengatakan diciptakan tapi dia kekal. Ya. Nah. أحسن الله إليكم وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعتلة والجهمية إبطال قول المعتلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم حسبك Adapun firman Allah pada ayat berikutnya, "Tsumma stawa Setelah Dia menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Dan apa yang terdapat di antara keduanya kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Kata-kata bersemayam di atas 'arsy ini dalamnya tercakup bantahan terhadap kelompok al mutilah al mutilah adalah kelompok yang menolak Allah punya sifat bersemayam. Ya. Baik Asyariah yang paling ringan dan Maturidiyah. Yang paling ringan, lebih berat sedikit di atasnya Mu'tazilah. Ya, yang paling parah adalah Jahmiyah. Di atas Jahmiyah falasifah. Inilah tingkat tingkatan kerusakan akidah. Tentang bab asma dan sifat. Yang paling parah falasifah ya. Di bawahnya Jahmiyah, di bawahnya lagi Mu'tazilah yang paling bawah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semuanya mereka Mu'tilah. Dikatakan di sini ayat ini, ayat yang mengatakan Allah bersemangat atas membantah perkataan Mu'tilah wal Jahmiyah. Jahmiyah masuk ke dalam golongan Mu'tilah. Tapi disebutkan karena dia lebih berat. Sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mengharamkan salat di belakang seorang memahami paham Jahmiyah, memiliki paham Jahmiyah sebagian lama tidak masukkan Jahmiyah ke dalam dua ke dalam 72 kelompok yang terancam masuk neraka. Kata mereka dia tak masuk dalam 72 kelompok ini. Karena 72 kelompok ini masih ahlul millah. Masih ahlul Islam. Kalau mereka masuk neraka, mereka tak kekal. Tapi Jahmiyah di luar daripada 72 kelompok ini. Jahmiyah nisbat kepada jahmin bin Safwan yang membuat akidah ini yang menafikan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Jahmiyah. Alladzina yaqulun di mana mereka Jahmiyah maupun Mu'tazilah ini semuanya mengatakan tadi Mu'tazilah saya sebutkan ya di antaranya Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah semua mereka mengatakan laisa 'alal 'arsy syai'un tidak ada apapun di atas 'arsy siwal adam kecuali ketidakadaan tidak ada apapun di atas 'arsy وأن الله وإن نعم إن الله وإن الله ليس مستويا على الأرش على على أرشه ولا ترفع إليه الأيدي ولا يسعد إليه ولا يسعد, ولا يسعد إليه الكلم الطيب ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه ولا ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء دنيا ولا ينزل هو كل ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخافه عباده من الملائكة وغير وغيرهم وغيرهم من فوقهم ولا يراه حسبك kata mereka ya wa inna allaha laysa mustawiyan al arshihi Allah itu tidak pernah bersemayam di atas arasnya wala turfa ilahil aidi kata mereka tak boleh mengangkat tangan ke atas gini tak boleh menunjuk ke atas kalau kau tunjuk ke atas kau yakini Allah itu seharas akidahmu rusak sebagian mereka mengkafirkan yang mengangkat tangan ke atas menunjuk ya wala turfa ilahil aidi jangan diangkatkan tangan ke atas kata mereka dalam berdoa dalam memberi isyarat Walayas adu ilahil kalimut thayyib kata mereka tidak pernah ada naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Padahal Quran mengatakan ilahi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik segala macam kalimat-kalimat yang baik. Karena memang dia di atas. Zikir yang kita lakukan, baca Quran, nasihat. Ya, semua kebaikan dari bentuk kata-kata yang naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka tidak. Berarti mereka mendustakan Quran. Ya. Mereka mengatakan tidak ada sesuatu di atas mereka mendustakan Quran. Ya. Wala turfa ila aidi dan tidaklah boleh diangkat tangan ke atas mereka mendustakan sunnah. Nabi mengangkat tangannya ke atas ketika haji wada di hadapan ya sekian ratus ribu para sahabat. Nabi mengatakan Allahumma inni ballaghtu fashhad ya Allah aku telah sampaikan. Ya Allah aku sudah sampaikan saksikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan saksikan. Diangkat tangannya ke atas kemudian disyarkan kepada para sahabat. Ya dustakan, mereka menustakan sunnah. Ya. Tidak pula naik kepada Allah Jalla wa'ala semua kalimat yang baik. Wala rufi al-masih alaihissalam ilaih. Kata mereka, Isa bin Isa al-masih juga tidak pernah diangkat ke atas. Karena Allah tidak di atas. Padahal Allah yang mengatakan bal barrafa'ahu ilaih. Tatkala mereka mengklaim Al-Masih mereka bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya, tapi mereka dibuat ya dalam keadaan keraguan-raguan. Dalam ayat lainnya barrafa'ahu Allah ilaih, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya kepada Allah Jalla wa ala ke atas, ke langit. Mereka tolak ayat ini. Wala ulija bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi Mereka juga mengatakan tidak pernah diangkat Rasulullah SAW mi'raj ke atas. Kenapa? Di atas aras tidak ada Tuhan. Ya. Jadi Nabi ketika mi'raj itu apa dilihatnya? Ketika Nabi mi'raj berbicara sama siapa? Mereka dustakan hadis-hadis macam ini. Kata mereka kalau Nabi berjumpa Allah Subhanahu wa berarti Allah ada dalam di atas, berarti Allah diliputi tempat. Berarti Allah ada dalam satu jihad. Ini sifat makhluk. Ya. Mereka dustakan surat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maksudnya Tuhan Allah telah menjelangkan hambanya pada malam hari. Wala ta'arujul malaikatu ilaih. Mereka juga mendustakan, mereka juga menolak naiknya malaikat-malaikat dan Jibril ke atas. Padahal Allah mengatakan ta'arujul malaikatu ruh ilaih. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Dalam hitungan 50 ribu tahun jika kalian menghitungnya. Mereka dustakan lagi ayat ini. Wala yanzilu min min indih Jibril alaihi salatu wassalam wala ghairu dan tak pernah kata mereka Jibril turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak di atas kata mereka. Ya, jadi Jibril tak pernah turun dari atas membawa wahyu untuk sampaikan kepada para rasul tak pernah karena Allah bukan di atas. Wala yanzilu huwa kulla lailatin ila samai dunya. Kata mereka Allah tak pernah turun ke lagi dunia. Karena Allah enggak di atas bagaimana turun? Wala yakhafu ibaduhum minal malaikah wa ghairuhum. Tidak pernah takut kepadanya hamba-hambanya dari malaikat-malaikat dan lain-lainnya ya wa ghairuhum min fawqihim dari atas mereka dia mereka mengatakan malaikat tak pernah takut kepada Tuhan yang di atas hamba-hambanya tak pernah takut dengan Tuhan di atas kata mereka kenapa karena Tuhan bukan <laughs> di atas padahal Allah yang mengatakan tentang dirinya kata Allah ya Wahwal huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha di atas hamba-hambanya. Mereka dustakan. Kata mereka Allah bukan di atas. Ya. Tentang malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ini kata Allah, kata mereka Allah bukan di atas. Sudah berapa banyak ayat yang mereka kangkangi. Mereka terlantarkan, mereka pelintir. Subhanallah. Naam. Wala yarahu wala yarahu al-mu'minuna fi ad-daril akhirati 'iyanan bi absarihim min fawqihim. Hasbuk. Kata mereka juga tidak akan mungkin kelak di hari kiamat orang-orang mukmin melihat Allah Jalla wa'ala dengan mata kepala mereka dari atas mereka. Mereka merusakkan hadis. Mereka merusakkan ayat. Kata Allah, "Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu bercahaya, gembira ketika melihat kepada Tuhannya. Ayat ini mereka kangkangi. Mereka juga mengangkangi hadis Nabi SAW yang berkata, Innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian pasti akan melihat Tuhan dengan mata kepala kalian sendiri. Kama tarawna al-qamar letal badr. Kama taral badra, kama taral qamar lailatul badr, sebagaimana kamu melihat bulan ketika purnama. La tudhamuna fi ru'yati, tak perlu berdasarkan melihatnya. Ada nah, sini ya ganggang kangin Kata mereka kalau Allah bisa dilihat berarti Allah dalam satu tempat. Karena yang namanya jihad itu ada atas, bawah, samping, ya, depan, belakang. Kalau kita melihat Allah di atas berarti Allah ada satu tempat. Kalau Allah ada satu tempat berarti dia makhluk. Itulah kata mereka. Padahal kita meyakini Allah tak akan mungkin diliputi tempat. Ya, tak akan mungkin mampu tempat meliputi Allah Jalla wa'ala karena dia Maha besar. Ya, kita tak pernah mengatakan Allah meliputi tempat, tidak. Kita mengatakan di atas. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan di atas. Apa yang paling tinggi daripada makhluk? Arash. Di atas arus ada makhluk? Tak ada makhluk. Bagaimana dikatakan tempat? Di atas arah itu tak ada lagi makhluk. Apa di atasnya? Allah. Makhluk yang paling tertinggi, terakhir yang paling dekat Allah adalah aras. Adapun tempat makhluk. Ya. Wala tajud, naam. ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه في هج... مجامعه مجامعه في حجة الوداع إليه في حجة في حجة الوداع إليه وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد نعم mereka juga mendustakan hadis Nabi karena kata mereka tak boleh memberi isyarat dengan jari ke atas. Khutbah Jumat jangan begini. Allah maghfir muslimin tak boleh nih. Sebagian mereka mengatakan ekstrim yang menunjuk seperti ini potong tangannya. <laughs> Karena itu telah menyaksikan Allah. Ya dan bila, Sebagaimana Nabi SAW sendiri telah menunjuk ya pada tempat yang paling besar haji wada Nabi mengangkat tangannya ke atas ke langit, kemudian dia isyaratkan kepada manusia dan dia berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Naam. Qala Syekhul Islam, wa hada kitabullah min awali ila akhiri wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa amatu kalami sahabati wa tabi'ina wa kalamu sairil a'immah mamlu'un bima huwa nassun aw zahirun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala Fauqa kull Fauqa kulli syai'in wa annahu al arsy fauqa samawati mustawi mustawin 'ala arsyih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadza kitabullah. Inilah dia baca kitab Allah Quran min awal ila akhirih, dari awal hingga akhir. Wa sunnatu rasulih. Baca pula sunnah rasulnya. Wa amatu kalam sahabat. Baca kebanyakan perkataan sahabat. Wa tabi'in. Baca pula kebanyakan daripada perkataan para tabi'in secara umum perkataan sahabat maupun tabi'in. Wa kalamu sa'il aimah baca pula perkataan seluruh ulama-ulama. Di antaranya imam yang empat mamlu'un bima huwa nassun aw zahir. Yang mana semuanya dipenuhi dengan nas yang jelas secara eksplisit ataupun zahir. Ya, di bawah nas zahir. Fi anna Allah Subhanahu wa ta'ala faqa kulli syai' Allah itu di atas segala sesuatu. Wanang annahu arsy, dia di atas aras, fokus samawat, di atas langit yang yang tujuh lapis. Mustawin al arsy, di atas arasnya. Jadi kata Ibn Taymiyah, ini kitab Quran dari awal hingga akhir. Ini sunnah Rasulullah. Ini perkataan para sahabat, ini perkataan para tabi. ini perkataan para ulama. Mereka menyebutkan Allah di atas. Kemudian beliau Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil Allah di atas. Nama. مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ilai yas'adul kalimut wal amalus salihu yarfa'u Nah, ini ayat pertama. Yang menunjukkan dia di atas secara zahir. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalus salihu yarfa'u Dan semua amalan-amalan saleh diangkat kepadanya. Diangkat yarfa'u Ditanya Nabi SAW, mengapa anda berpuasa pada hari Kamis? Kata beliau, pada hari itulah amal-amalan diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Diangkat kepada Allah. Ya. Naam. Wa qawlihi ta'ala, Ith qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isa. Dan ingatlah terkala Allah berkata, "Ya Isa, ini mutawaffiq, aku akan mewafatkanmu. Warafi'uka ilai dan akan mengangkatmu kepada Aku. Kata-kata mutawaffika menidurkanmu. Kata para ulama, Allah menidurkan Isa kemudian mengangkatnya ke langit. Di antara makna wafat adalah tidur. Jadi ketika Isa diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Ya, diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawli ta'ala barrafa'ahu Allah ilaih. Ya, juga firman Allah tentang Isa, barrafa'ahu Allah ilaih, tetapi yang benar Allah mengangkatnya kepadanya. Naam. Wa qauli ta'ala dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Allah dzil ma'arij memiliki al-ma'arij segala sesuatu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Naam. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه Dan Allah mengatakan dialah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian naik kepadanya. Kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qauli ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah berkata tentang malaikat-malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات juga firmannya dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang terdapat di bumi ini seluruhnya kemudian dia bermaksud untuk menciptakan langit ya fasawahunna sab'a samawat maka diciptakanlah langit yang tinggi di atas tujuh lapis Naam wa qauli ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughsil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamar والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Dia juga yang berfirman sesungguhnya Rabb kalian dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian bersemayam di atas aras dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dialah yang telah menutupi malam pada siang. Ya, yang mana malam menutup siang secara perlahan-lahan. Berjalanlah malam ya kepada siang, datanglah siang. Begitu pula lah sebaliknya. Ya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Demikian juga matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqul amru ketahuilah miliknya semata segala macam makhluk dan segala macam ketentuan. Tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Tuhan Allah yang Maha Berkah, Tuhan pencipta alam semesta. Di sini disebutkan dia bersama dengan atas Naam. Wa qauli ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal Arsh, yudabbiru al-amr ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون فذكر التوحيدين في هذه الآية Allah berfirman ya tentang bersemayam juga tadi dalam surat Al-A'raf ini dalam surat Yunus ayat ketiga Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian itu dialah Allah. Alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam masa. Thumma stawa al ars kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Yudabbirul amra, dia mengatur semua urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidaklah ada yang beri syafaat kecuali setelah izin dat daripadanya datang. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah. Fa'buduhu, sembahlah dia, afala tatadzakkarun. Mengapa kalian tidak hanya takut kepadanya? Fadzakara tauhidaini fi hadhihi Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tauhid. Pertama tauhid al-ilmi al-khabari. Allah menjelaskan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah masa ya tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian bersemayam di atas arasnya, mengatur semua urusan, tak ada yang beri syafaat tanpa izinnya. Itulah Rabb kalian. Kata-kata buduhu sembahlah dia. Ini tauhid al-iradi al-amali yang kita bahas kemarin. Atau dalam bahasa lainnya ini tauhid uluhiyah. Yang di atas rububiyah wasma sifat. Afala tatadzakkarun? Mengapa kalian tidak takut hanya tidak mengingat hanya kepadanya? Tidak takut hanya kepadanya. Ini juga tauhid uluhiyah. Naam. Wa qouli ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al 'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, ini pada surat Toha. Kembali Allah mengulangi dia bersemem atas Ingat ya, ada tujuh tempat dalam surat yang berbeda Allah menetapkan dia bersemayam di seharusnya Tujuh tempat. Subhanallah. Apakah Allah tak mampu mengatakan kemudian dia menguasai aras? Tujuh tempat semuanya bersemayam. Subhanallah. Kata mereka mustahil bersemayam tujuh tempat berulang-ulang. Mereka dustakan. Subhanallah. Apa kata Allah dalam surah Taha? Tanzilan min mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini Quran turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tur Quran itu turun daripada yang menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Subhanallah. Quran itu turun daripada Allah di bawah Jibril. Berarti Allah di mana? Di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Maha pemu, Tuhan Maha Pemurah bersemayam di arasy. Sudah tiga tempat. Naam. Wa qawli ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Jadi ada berapa tempat? Tiga. Ini tempat yang keempat dalam surat Al-Furqan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada zat yang tak pernah mati. zat yang selama-lamanya hidup. Bertawakal engkau ini tauhid al-iradil amali. Kepada Tuhan yang tak pernah mati mah hidup ini adalah tauhid al ilmi al khabari. Wasabbih bihamdihi, sucikanlah dia. Bertasbihlah menyucikannya. Ini tauhid al-iradil amali. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Cukuplah dia dengan segala macam dosa-dosa hambanya maha mengetahui. Ini tauhid al-khabari al-ilm al-khabari alladhi as samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam enam masa thummastawa 'alal 'arsy kemudian dia bersemayam di atas arsy ar-rahmanu dialah Tuhan yang Maha Pemurah fas'al bihi khabira maka mintalah kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu Ini tauhid al-iradi al-amali ini tempatnya keempat Allah mengatakan dia bersemayam di atas arasy setelah menciptakan langit dan bumi. Naam. Wa qauli ta'ala huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya-, wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته Kemudian pada tempat yang kelima Allah Jalla wa'ala mengatakan ya sebagaimana termuat dalam surat Al-Hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam masa thumma stawa 'alal 'arsy kemudian bersemayam di atas 'arsy-Nya ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ya'lamu ma fil ard dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi air hujan dan lain-lainnya ya wa ma yakhruju dia pun mengetahui apa yang keluar dari bumi dari bahan tambang ya biji-bijian buah-buahan semua wa ma yanzilu minas sama dia tahu apa yang turun dari langit wa ma ya'ruju dan dia tahu apa yang naik ke langit Wahwa ma'akum nama kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bima ta'malun basir. Dan dia Allah dengan apa yang kalian lihat eh, dan dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Ya, ini lagi ayat yang kelima menunjukkan di atas aras. Ya, kata mereka ini subhat nih. Ya Allah mengatakan di sini wahwa ma'akum nama kuntum dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah enggak di atas aras, berarti Allah bersama kita. Berarti ayat ini ya tak benar dan saras harus tafsirkan lain. Kenapa? Karena dia mengatakan dia bersama kita di mana kita berada. Ini adalah syubhat al-batil. Ya. Ayat-ayat yang jelas dia buang. Ayat-ayat yang dia tak paham dijadikan sebagai hujah landasan dalil. Wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian di mana pun berada, bukan Allah dengan zatnya. Subhanallah. Karena zatnya di atas aras bersemayam. Karena Allah tak mungkin dalam makhluk. Dan tak mungkin makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata-kata bersama tak harus selalu melekat. Ya. Orang Arab mengatakan safartu wal qamara ma'i. Aku pergi pada malam hari musafir dan bulan menyertaiku. Apakah bulan menyertai seseorang ketika malam hari? Bulan itu menempel dengannya? Tidak. Maka kata-kata bersama bulan begitu pula bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir." Dan Dia menyertai kalian bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Maha Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. dzakara umum ilmi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ilmunya secara umum wa umum qudratih menyebutkan kekuasaan secara umum wa umum wa umuma ihatatihi menyebutkan dia meliputi makhluknya secara umum wa umuma ru'yatihi dia menyebutkan bahwasanya dia melihat seluruh makhluknya secara umum nah ada berapa tadi lima nah wa qauli wa qaulihi azza wa jalla الله الذي خلق السماوات wa وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 'alal العرش ما, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا, تد أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم نعم Kembali Syekh Syekh Husain Muqayyim rahimahullah menyebutkan ayat yang keberapa tadi? Yang keenam, Allah di atas haras bersemayam. Ya, itu ayat yang berbunyi dalam surat Sajadah. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan apa yang terdapat di antara keduanya. Tsumma stawa al ars. Kemudian bersemayam di atas arasy. Malakum min duni min waliyin wala syafi' tidak ada bagi kalian dari selainnya wali penolong tidak perlu pemberi syafaat afala tatadzakkarun mengapa kalian tidak ingat kepadanya yudabbirul amra minas samil ard dialah yang mengatur urusan dari langit hingga ke bumi sampai akhir ayat ya nah sampai di sini dulu ikhwati fillah nanti kita akan lanjutkan dalil-dalil mengenai Allah itu di atas banyak sekali ya mengatakan Allah di atas saharas bukan kita tapi Allah bukan wahabi yang mengatakan di atas saharas tapi Allah sendiri jalla fi'ula nabinya para sahabat para tabi'in para a'immah Nah ini ada soal-soal kita lihat Ustaz di Masjid Sabirun Najah ini apabila menjelang sholat maghrib Sob yang depan telah dipatok dengan sajadah yang yang duluan datang Tapi pas iqamah orang yang punya sajadah nggak hadir Pertanyaan saya apakah anda boleh mengambil sob tersebut Ya ketika ikomah ditegakkan Antum isi sejarahnya dilipat atau diambil Letakkan di samping ya karena telah tegak iqamat. Tapi apabila belum iqamat, mungkin dia sempat terpergi untuk kembali ke tempatnya, biarkan dahulu. Ya. Dan nilai yang dilarang adalah seseorang itu ya memboking tempat sementara dia tak ada pada tempat tersebut. Misalnya sekarang atau letakkan sejarah di sini supaya besok antum kemari, tak boleh. Karena saja karena masjid ini milik bersama. Apakah Nabi Isa dan Nabi Idris sampai sekarang masih hidup? Nabi Isa masih hidup. Nanti akan turun. Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa. Ruhnya dan jasadnya di langit. Nabi-nabi lain yang berjumpa dengan Nabi dengan ruhnya. Ya. Kalau masih hidup, di mana mereka? Nabi Isa di langit. Adapun Nabi Idris telah meninggal. Tak sahih riwayat mengatakan Nabi Idris masih hidup dan dia masuk ke dalam surga. Allah tabaraka taala alam. Apakah Syiah termasuk daripada Ahlul Millah? Syiah bertingkat-tingkat. Syiah yang gulat, yang mempertuhankan Ali, ya. Maka mereka tak masuk ke dalam Ahlul Millah. Ya. Bukankah mereka mengkafirkan para sahabat? Ya. Khawarij juga mengkafirkan para sahabat sebagaimana mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan Amr bin As tanpa para pengikut mereka. Tapi mereka tidak dikafirkan. Jadi Syiah itu bertingkat-tingkat, ada yang keluar daripada Islam, ada yang masih dalam milatul Islam. Ustaz, apa yang dimaksud lalai dalam agama? Apakah menuntut ilmu dunia juga termasuk melalaikan dalam agama? Lalai dalam agama adalah segala macam perkara yang membuat orang lupa tugasnya, kewajibannya kepada ya Allah Jalla wa'ala. Kepada orang-orang yang wajib dia ayomi. Lalailah dia. Lupa kepada istrinya, tak pernah pulang. Tak pernah pulang ke rumah. Ya. Lupa kepada anaknya. Tak pernah pulang, tak dikirimi nafkah lalai. Ya. Lupa sholat, lalai. Lupa bayar hutang, lalai. Ini semua lalai. Ya, karena semuanya akan membuat seseorang terhambat daripada negeri akhirat. Maka semua apa yang membuat engkau terhambat daripada negeri akhirat ini akan membuat engkau lalai daripadanya. Ya. Alhaqumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Bermegah-megahan adalah berbangga-bangga dengan kekayaan. Menyombongkan dengan kekayaan, merendahkan orang lain yang tak sekaya dia, melihat dengan mata sebelah, sibuk menghitung-hitung hartanya dengan kebanggaan. Allah katakan al alhaqumut takatsur. Ya, takatsur dalam bab apa? Dalam segala bab. Berbangga-bangga dengan harta yang banyak, berbangga-bangga dengan ilmu yang banyak, berbangga-bangga dengan istri yang banyak, masuk. Berbangga-bangga dengan anak yang banyak Ya, ini semua takah masuk ke dalamnya. Yang mana semua ini bisa menjadi peluang membuat orang lalai daripada Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad.